Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi maka kita membaca buku yang ditulis oleh Imam Ismail bin Umar bin Katsir Abu Fida Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini termasuk beliau murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan kalau kita membaca tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, salah satu tafsir yang yang bagus, beliau menyebutkan guru beliau ini Ibnu Taimiyah di dalam tafsir beliau itu. Semoga di Al-Fusul di Sirati Rasul pasal-pasal dari perjalanan perjalanan hidup Nabi SAW. Semoga pada pertemuan terakhir dari kelahiran Nabi SAW demikian juga beliau kemudian ditinggal oleh bapaknya ketika beliau dalam keadaan masih di kandungan ibunya kemudian ditinggal tinggalkan oleh ibunya ini meninggal kedua orang tuanya ketika Nabi masih kecil. <clears throat> Kemudian diasuh oleh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian disebutkan juga tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kita sebutkan sebagian dari tersebut dari sirah Nabi SAW. Sekarang kita masih di dalam pembahasan tentang mab'atihi, yakni diutusnya Nabi SAW. Ya masih kita dalam pembahasan itu Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa pertama kali turun wahyu itu ketika Nabi di Gua Hira. Kemudian setelah itu beberapa saat beliau tidak turun wahyu lagi. Bahkan disebutkan sekitar dua tahun, ya sekitar dua tahun. Kemudian turun wahyu berikutnya dari surat Ya Ya Mudasir. Yang pertama adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi Kemudian Al-Mudathir Kemudian juga disebutkan di situ di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali masuk Islam, kemudian mengajak teman-temannya